Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala husna Masuk di antara nama-nama Allah itu Al-Qawi al madin. diterangkan oleh Syekh Salim di dalam tafsir ini Al-Qawi Al-Matin Huwa fi makna Al-Aziz Huwa fi makna Al-Aziz Jadi dilihat lagi tapi ada makna lain dari nama tersebut Nah Al-Qawi Al-Matin Disebutkan dalam beberapa ayat nama Allah Al-Qawi Nah, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 52. Inna Allah kawiyun syadidul iqab. Allah kawiyun syadidul iqab. Ayat 52. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب dalam ayat yang lain dalam surat Hud dalam surat Hud firman Allah Subhanahu wa taala falamma jaa amruna najjay najjayna salihan walladzina amanu ma'ah bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi idz inna rabbaka huwal qawiyul aziz inna rabbaka huwal qawiyul aziz ayat 66 إن rabbaka huwal القوي aziz Setelah datang ketetapan kami, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersama dia Dengan rahmat dari kami Dan dari kehinaan pada hari itu Sungguhnya Rabbimu Dia itu maha kuat lagi maha perkasa Kemudian dalam ayat dalam surat Al-Hajj Dalam surat Hajj ada dua ayat 40 dan 74. Surat Al-Hajj ayat 40 sama dengan ayat 74 akhir tapi kalau ayat 40 innallaha la yanam nah, wa la yansurannallahu man yansuruh. Wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Wa la yansurannallahu man man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ayat ini setelah ayat izin perang. Ini Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, "Udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu." Boleh orang-orang yang terbalimi itu untuk membalas. Sudah dapat izin. Ini setelah di Madinah. Nah, izin tersebut artinya izin yang bolehnya berperang itu setelah Rasulullah SAW di Madinah. Nah. pergi itu orang-orang yang diusir dari rumah dari kampung halaman mereka dan seterusnya kemudian Allah menutup ayatnya walayan surannallahu mayansuruh dan Allah pasti sumpah di situ tersebut ya tersirat di dalam kalimat itu walayan Allahu pasti dan benar-benar Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya sungguhnya Allah maha betul-betul maha kuat lagi maha perkasa sama seperti itu dalam surat ayat 6 ayat ah, yang surat itu juga ayat 74. Innallaha laqawiyyun aziz. Wama nama qadarullah haqqa qadri. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. berlaku nah, umum cepat Nah, orang yang berbuat syirik, orang yang menentang aturan-aturan dan syariat-syariat Allah yang telah dijelaskan apa dalam ayat sebelumnya, menyelisihi syariat Allah. Maka darullah hafal qadrik. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Innallaha lakawiyun aziz. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Dan yang terakhir yang bukan yang terakhir ya nanti ada surat al, apa yang terakhir itu surat az-zariyat innallaha huwa razzaqul quwwatil matin tapi menunjukkan sifat tapi yang nama dalam yang terakhir surat al-mujadilah kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz beriman dengan nama ini langsung dulu. Membuat kita mendorong kita untuk menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah dan mengharapkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut menumbuhkan keberanian untuk berjalan di atas jalan Allah. Membela yang hak, memperjuangkan agama Allah. Kenapa sehebat apapun kekuatan makhluk Allah lebih kuat. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat tadi, suran Allahu ma'yan suruh. Allah pasti betul-betul pasti akan menolong orang-orang yang menolong menolongnya. Menolong agama Allah. Ikhlas karena Allah berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Dia berupaya untuk menimba ilmu, mempelajarinya, menyebarkannya, dakwah, membelanya. Litakuna kalimat Allahi hiyal ulia supaya agama Allah itu betul-betul tinggi, mulia di atas agama-agama lainnya. Mereka yang betul-betul menolong agama Allah itu pasti akan ditolong oleh Allah. Allah kokohkan kakinya yusabbit aqdamahum seperti yang Allah janjikan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum kalau kamu menolong Allah menolong agama Allah membela agama Allah maka nah pasti Allah akan menolong kamu dan yusabbit aqdamakum Allah kokohkan kaki-kaki kamu. Nah. Di eh, diberikan faedah oleh beliau dalam ayat ini terkait ini mungkin perlu juga untuk kita tahu. Thumma zakaram alamatan alamat man suruh. Allah eh, dalam ayat ini di dalam surat An-Nur setelah menjelaskan tentang kalimat tadi suran Allahu mayan suruh. beliau menukilkan ayat yang merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55 Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menerangkan tsumma dzakara alamatan man yang suruh. Dalam ayat ini kemudian Allah menerangkan tentang orang-orang siapa mereka yang menolong Allah. Siapa mereka yang menolong Allah wa biha yu'raf. Dengan tanda-tanda itu dia dikenal. Anna man idda'a annahu yansurullah wa yansuru dinahu wa lam yantasif bihadzal wasf. Bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku menolong Allah, menolong agamanya, tetapi tidak memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini, fahuwa kadzib. Fahuwa kadzib. Nah, dalam ayat berikutnya bukan dalam surah bukan dalam surah An-Nur, tapi itu janji yang disebutkan oleh Allah buah bahwa dia ah, ketika dia di apa betul-betul menjalankan aturan syariat Allah, Allah janjikan untuk mereka menjadi istakhlafannahum. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafanna alladziina kama istakhlafa alladziina min qablihim. Nah, siapa mereka yang memiliki yang apa namanya yang, di, yang memiliki tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang menolong Allah, sifatnya adalah alladziina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Itu di antara sifat mereka. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Itu orang-orang yang kalau mereka ketika mereka diberikan kedudukan malaknahum iyaha. Jadikan kami jadikan mereka penguasa di muka bumi itu ja'alnahum almutasallitina 'alaiha. Kami jadikan mereka orang-orang yang berwenang terhadap nah, wilayah tersebut, terhadap bumi tersebut min ghairi munaza' min ghairi munazi'in yunazi'uhum tanpa ada yang menentang mereka wala mu'arid yang mencoba untuk mengusir mereka, menyerang mereka yaitu orang-orang yang demikian ini itu. aqamus shalah. Mereka mendapatkan kedudukan ini yang telah diberikan kekuasaan ini ialah orang-orang yang ketika diberikan kekuasaan tersebut di muka bumi aqamus shalah. Mereka mendirikan salat fi awqatiha wa hududiha ini orang-orang yang membela agama Allah. Orang-orang yang dikatakan yansurullah. Tanda-tandanya pertama ketika mereka diberikan ke, ke, apa namanya kekuasaan di muka bumi. Nah, ya, mengaturnya, mengelolanya. Aqamus shalah. Mereka mendirikan salat fi al-fatihah. Fi hududiha dalam batas-batasnya. Wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa syurutiha syarat-syaratnya dia sempurnakan wal jum'ah wal jamaat artinya betul-betul dia mendirikan salat karena diterangkan oleh mereka juga para ulama Nukayim dan yang lain iqamatus salat tidak akan sempurna kecuali dia betul-betul mendirikan salat itu dengan lengkap rukun-rukunnya dia perhatikan wajib-wajibnya sunnah-sunnahnya mukammilat nah syurut dia perhatikan itu baru dia mendirikan sholat. Wa atau zakat. Dan dia menunaikan zakat yang menjadi kewajiban mereka secara khusus. Nah, wa amaru bil ma'ruf. Amar ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan nah, mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang baik. Nah, ini diantara ciri-ciri mereka orang-orang yang yansurullah. Nah, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Kalau tidak ada kata beliau, kalau tidak ada tanda-tanda ini, berarti mereka cuma iddia, mengaku, mengaku-ngaku. Nah, keimanan dengan nama-nama Allah ini membuat mestinya orang yang beriman kepada Allah yang beriman imani nama al-qawi al-matin sama hampir sama nanti menumbuhkan pula sikap ta'zim kepada Allah semakin kuat bersandar kepada Allah nah. ya tidak mudah untuk takut. Nah, fillahi laumatala laumatalaim. Wala yakhafuna fillahi mata lain. Enggak takut dengan celaan pencelah ataupun bahkan musuh sekalipun. Nah, karena sehebat apapun kekuatan itu tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkan Allah. Nanti diterangkan dalam makna-makna secara bahasa juga terkait dengan nama Allah. Tapi ini buahnya. Ini juga menjadi peringatan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu jadi peringatan buat orang-orang yang su'udzan billah. Apa artinya? Artinya di sini juga beriman dengan nama Allah Al-Qawi Al-Matin menghilangkan su'udzan kepada Allah. Apa su'udzannya? Bahwa Allah tidak akan menolong agamanya, bahwa kaum mukminin akan senantiasa tertindas, Islam akan senantiasa ter, terkucilkan, tertinggirkan, ahlu sunnah pasti akan terpojokkan. Tidak akan. Ini suudon kepada Allah. Islam pasti menang. Nah, ahlu sunnah pasti akan ditolong oleh Allah. Dakwah ini pasti akan dijaga oleh Allah. Menghilangkan suudon kepada Allah. Nah. Sehingga orang yang beriman dengan nama ini jangan mudah merasa kalah, merasa lemah. Maka Rasulullah mengingatkan, Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi nah, fi kullin khair. Mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat kemauannya untuk taat kepada Allah. Kuat pula fisiknya, walaupun ini bukan mutlak, tapi kalau memang dia, nah hatinya kuat, imannya kuat, itu mudah. Nah, para sahabat itu juga bukan orang-orang yang besar seperti orang-orang Persia, bukan seperti orang-orang Romawi. Tapi ketika mereka berhadapan, kekuatan mereka, nah, fisik mereka mampu untuk mengalahkan musuh-musuh yang demikian hebat. Nah, yang terlatih, ya. Bahkan kisah-kisah mereka, kepahlawanan mereka di saat usia mereka dalam keadaan sudah udur tua, di atas 70 tahun masih mampu untuk membanting seorang prajurit muda lawan dari musuh. Seperti yang dikisahkan tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, di mana kekuatan itu? Allah yang memberikan kekuatan itu. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Kaget seorang prajurit muslim melihat orang setua Anas bin Malik mampu untuk menangkap seorang prajurit di atas kuda, pada musuh dan kemudian membantingnya, menjatuhkannya ke tanah. Nah, gimana dari mana kekuatan itu dapat? Kami jaga tubuh kami dari maksiat ketika muda. Dijaga tubuhnya, dijaga telinganya, dijaga matanya, dijaga lisannya, dijaga tangannya. Dijaga hatinya dari khayal yang jelek, pikiran-pikiran yang kotor, maka ketika di waktu tua, Allah jaga dia untuk kami. Allah jaga fisik, fisik itu untuk kami. Nah, sehingga mudah melakukan ketaatan. Kalau kita lihat lagi para imatuna imam-imam kita, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, mengalahkan orang yang masih muda belia yang masih dikatakan boleh dikatakan cucunya atau anaknya syabab, kawi, belum ada 40 umurnya. Safar bersama beliau, mengawal beliau, menemani beliau. Begitu sampai di masjid, istirahat dulu, tidur sejenak. Mana Syekh bin Baz rahimahullah berdiri qiyamul lail. Berdiri qiyamul lail. Nah, malu diceritakan. Kalau kita lihat lagi Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud masih di bawah usianya masih muda, nggak kuat menemani Rasulullah SAW yang sudah di atas 50 usianya. Salat malam, baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baca panjang sekali sampai saya punya pikiran jelek kata Abdullah bin Mas'ud. Apa pikiran jeleknya? Saya tinggal. Itu pikiran jeleknya. Ya, biarkan Rasulullah SAW sendiri, dianya duduk. Nah, subhanallah. Nah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga demikian. Enggak kuat mereka. Padahal mereka di bawah usianya, usia mereka di bawah Rasulullah SAW 30, para Rasulullah sudah lima puluhan lebih. Nah, untuk mendapatkan kekuatan itu sebagaimana makna-makna aziz, izzah la tutrak illa bi taatillah. La tunal al-izzah tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Nah, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Fi kullin khairun. Memang ada kebaikan sama-sama mukmin, tapi mereka yang beriman kuat imannya, kuat kemauannya untuk taat kepada Allah, kuat hatinya, akalnya, kuat pula fisiknya, itu ahabbu inallah lebih dicintai oleh Allah. Daripada yang tidak demikian, mungkin fisiknya kurang, walaupun hatinya mungkin kuat, imannya kuat, ilmunya kuat, tokoh akalnya, lurus. Nah, jauh lebih disukai dan dicintai oleh Allah yang betul-betul lahir batinnya kuat, imannya kuat, hatinya kuat, fisiknya juga kuat. Nah. nah. Ya. ikhlas Ihris Semangat kepada yang lebih manfaat. Apa yang lebih bermanfaat? Tentu yang lebih kuat imannya ini. Kalau begitu nah, bukan hanya fisiknya yang kuat, tapi imannya juga kuat. Itu lebih dicintai. Itu yang diraih oleh orang-orang yang punya himmah yang tinggi, himmah yang alia, kuat kemauannya untuk mendapatkan nilai ahabbu ilallah. Itu lebih dicintai oleh oleh Allah. Nah, ya para syabab, para talabah, para tulab, rijalan wanitaan, nisaan. ya. Nah, tidak salah dia punya kuat enam fisik yang kuat, tapi lebih aula, lebih dibutuhkan lagi adalah kekuatan hatinya, kekuatan imannya. Jangan sampai karena kelemahan hati, kotornya hati kita, kekuatan itu mendustai kita, menipu kita ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan ternyata kita dikhianati oleh kekuatan tadi. Tidak keluar kemampuannya, bela dirinya. Kenapa? Banyak maksiatnya. kalah sebelum bertarung ya dalam pertarungan atau bahkan sebelum bertempur dengan bertemu dengan musuh sudah nah makanya disebutkan dalam kalamnya Umar bin Khattab yang dinukil dari beliau kita tolong bukan karena jumlah dan kekuatan peralatan pertempuran kita tapi kita ditolong oleh Allah kita menang karena banyaknya dosa musuh-musuh kita dan sedikitnya dosa kita hmm. ya nahnu ummat la tan la nantasiru iddatin wa udda walakin nantasir bi qillati dhunubina wa kathrati dhunubi al-a'da kita adalah umat yang kita itu itulah tentasir tidak akan bukan ini tidak menang karena jumlah dan kekuatan tapi kita menang atau ditolong karena sedikitnya dosa kita dan banyaknya dosa musuh musuh kita. <clears throat> Kalau kita lihat lagi dalam ayat-ayat yang kita baca selalu Allah menyebutkan fa'akhadnahum bidzunubihim fa'akhadnahum fadham fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim hancurnya mereka karena dosa berarti apa kita kalah karena dosa kita kalah karena dosa. Bukan karena perlengkapan. Mau lihat nah, bagaimana Allah menguji para sahabat di perang Hunain. Nah, idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum wa daqat alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Tercetus dari sebagian sahabat yang mungkin masih baru masuk Islam mereka mengatakan kita nggak akan kalah karena sedikit ini sekarang. Kenapa? Kekuatan kaum muslimin waktu itu 12 ribu. Sementara musyrikin separuhnya tidak ada. 4 ribuan. Menang mana? Ternyata badalam sekali serang. Lari kocar kacir pasukan kaum muslimin sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang masih lemah imannya baru masih mengaku sudah masuk Islam tapi masih lemah itu merasa nah, gembira. Nah, sampai akhirnya kemudian Allah anzalallahu sakinatahu alaihi Allah turunkan sakinah ketenangan baru berbah berbalik perang Uhud. Nah, bagaimana para sahabat diuji oleh Allah dengan sampai Rasulullah SAW pun terlu terluka. Nah ini kekuatan itu milik milik Allah perkasaan itu, kemuliaan itu milik milik Allah. Cari dengan ketaatan. ketaatan. Kuat bukan hanya kuat fisik. Ya, nah, bukan kekuatan, kekuatan iman juga kekuatan akal. Masuk itu juga hafalan. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Nah, at yang dijuluki at Al-Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah tinin naga yang menghanguskan majelis kalau dia datang. Kenapa? Bubar majelis itu. Nah, pernah suatu ketika Abdul Razak as atau yang nah, beliau berkunjung datang ke daerah tersebut. Pada hari biasanya beliau mau memberikan hadis, menyampaikan hadis, melihat di jamin nggak ada orang kemana ini Kenapa? Sidmin datang. Wakil Ibn Jarrah datang. Mereka lari ke sana. Ke tempat. Nah, sayalan. Luar biasa cerdasnya. Kekuatan enam. Kekuatan ingatan. Wakil Ibn Jarrah yang tidak pernah menulis hitam di atas putih. Untuk mencatat apa yang dia dengar dari dari gurunya. Nah, takjub para ulama. Orang menghafal mungkin dia se 20 kali seperti seperti diceritakan oleh enam tentang Imam Az-Zuhri yang bahkan memanggil pelayannya pulang dapatkan hadis, panggilnya pelayannya setor hadis. Maksudnya bukan mengajarin pelayannya, tapi supaya hadis yang dia dengar itu tidak hilang. Berulang, naik turun, atau diulang tujuh kali, berapa puluh kali. Ini mereka. Tapi al-Waqi' Ibn Jarrah mudah untuk menghafal. Sampai Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, rahimahumullah, apa rahasianya? Dijawab oleh beliau, tarkul maaf. Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Nah, tobat kepada Allah. Telinga lebih-lebih para sahabat, Mata lebih-lebih para sahabat, Nah, jauhi. Kenapa? dua alat ini sangat-sangat cepat untuk memberikan sinyal mengotori hati ataupun bersihkan hati. Dan hati itu sangat lemah. Seperti sehelai bulu kata Rasulullah. Mudah dijungkir balikkan oleh angin yang ringan sekalipun. Sudah jungkir balik dia. Hati apalagi. Gak sengaja tatapan. Cuma mata yang kelihatan. Sudah goyang hati itu. Ya, sudah goyang, sudah tergores ya Kalau dia putih, sudah ada titiknya. Ya, itu sudah. Apalagi kalau dipelototin, kalau di telinga juga demikian. Nah, dengar suara nyanyian, dengar suara perempuan, Padahal bukan maunya. Itu sudah bikin keruh. Diam pun dia di tempat gelap. Itu sudah bikin nah, keruh hati itu. Maka hati-hati. Hati itu sangat sangat lemah. Kekuatannya ada di tangan Allah. maka minta pertolongan pada Allah untuk menguatkan hati tersebut. Jaga mata terutama. Jaga telinga. Ya. Nah, sama para syabab, para tolabah. Nasihat itu dinasihatkan oleh Wakil Abdul Jarrah kepada muridnya Muhammad bin Idris al syafii Al-Mutallibi. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Semua yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, semua yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Tanya, kepada mereka para ustaz tanyakan kepada para ulama apa yang menyelisih Allah nah perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul pokok semua yang dilarang oleh Allah pasti itu dilarang oleh Rasul semua yang diperintahkan oleh Allah pasti diperintahkan oleh Rasul semua yang dilarang oleh Rasulullah tentu dilarang oleh Allah dan itu juga larangan Allah semua yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti diperintahkan pula oleh Allah. Kenapa? Walau taqawwala alaina al aqawil la akhadna minhu bil yamin. Summa laqata'na minhu watin. Enggak mungkin Rasulullah mengada-ngada. Ya. Maka jaga telinga, mata terutama para sahabat. Ini termasuk di antara pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu masuknya syaitan. Nah, ribat. Jaga kapal batas ini. Kita sudah lewat dalam adak wa Mata telinga ini termasuk kapal-kapal batas yang harus dijaga. Siap tempur setiap saat. Terutama para talabah. Yang sangat diincar oleh syaitan. Syaitanul ins wa syaitanul jin. Yang mengincar antum para talabah. Ya. Bukan cuma syaitan manusia, syaitan jin. Atau bukan cuma syaitan jin yang mengincar, tapi juga syaitan dari kalangan manusia. Gak ridho dia. Kalian kok mau-maunya. Kadang dari keluarga. Jadi racun. Jadi setan. Dari keluarga. Ada yang dari keluarga. Nah. Tertipu dengan dunia. Mencoba untuk membujuk. Entah itu anaknya. Entah itu keponakannya. Entah itu cucunya. Entah itu adiknya. Nah. Janganlah kamu untuk menuntut ilmu. Jangan belajar agama, mau dapat apa kalau dulu? Mau dikasih makan apa? Kalau kamu cuma baca kitab. Misalnya cuma baca kitab. Kalau dulu ada jawaban, enak orang yang jawab dulu. Tergantung. Kalau dia biasa makan kertas, tak kasih kertas. Nah. Ya. Nah. Ini upaya-upaya dari kalangan manusia apa syaitan wal ins wal jin untuk menghalangi batu ini Maka jaga, kuatkan, minta kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dua yang depan di antara buah keimanan kepada nama ini membuat kita bersandar sepenuhnya kepada Allah dan menjauhkan apa? suudzon kepada kepada Allah. Nah. nah luas itu Suudan dalam hal apa? Rezeki juga. Jangan suudan kepada Allah. Nah, bahwa Allah akan menghalangi rezeki atau mengapa namanya akan menahan-nahan dia, tidak memberikan rezeki kepada dia, tidak. Apalagi dalam ayat yang paling akhir itu Inna Inna Allah huwar razzaq Zul Qawatil matin. Ya. Apalagi disebutkan di apa namanya? Di dalam ayat yang kita baca tadi ada terkait dengan rezeki juga dan Allah apa namanya Allah menyebutkan demikian. Nah, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyul aziz. Jangan khawatir. Jangan jangan khawatir. Allah Maha kuat, lagi Maha perkasa, lagi Maha mulia. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kunci perbendaharaannya ada di tangan Allah. Nah, dan ingat juga hadis Rasulullah SAW. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umat. Nah, Rasulullah nggak khawatir umatnya miskin. Umatnya terlantar. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah justru kalau dunia itu dimudahkan. Lalu kaum muslimin berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, hum kama ahlakat. kum kama hum dunia itu akhirnya membinasakan kaum muslimin sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu karena dunia. Makanya mereka para ulama di kalangan para sahabat menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kesalahan. Nah, cinta dunia pangkal semua kesalahan. Nah, Kalau sudah cinta dunia, ambisi dengan dunia, semua dinilai dengan uang, semua dinilai dengan harta. Mau ngatur dakwah dengan harta. Nah, banyak orang-orang nah. yang jadi yang terfitnah karena hartanya, ya, mungkin jadi perusak perusak dakwah. Iya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Wahal al din illa al-muluk wa ulama usu wa ruhbanuha. Bukankah yang menghancurkan agama itu adalah al-muluk, para penguasa, para raja, para pemilik, orang-orang yang punya hartawan, ulama-ulama yang jelek, dan ahli-ahli ibadah yang rusak. Lihat lagi dalam ayat-ayat tentang kisah para anbiya wa rusul. Siapa yang menghadapi para nabi dan rasul yang menentang mereka, mengacaukan dakwah mereka? Para mutrafin. Orang-orang kaya, orang-orang kaya. Nah, ya, berlindung kita kepada Allah dari harta yang tidak barokah. Minta kekuatan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah dengan agar harta itu jadikan penolong, penolong dalam dakwah. Nah, Ya, di tempat lain banyak kejadian sudah. Nah, dengan hartanya dia ingin dia yang ngatur dakwah. Bukan dengan ilmu, jadi dengan ya, merasa pandai manajemen jadi manajemen manajemen. Nah, pingin manajemen itu diterapkan dalam urusan dakwah. Masyaallah alaihi wa hidayah. Nah, kita berlindung. Dakwah ini milik milik Allah. Kita mulia, kuat itu dengan dakwah ini. Bukan apa namanya? Nah, bukan kita yang menguatkan dakwah, tapi kita yang dikuatkan oleh dakwah ini. Bagaimana kita menolong, membuat, membela nya juga. Yang itu kembali kepada diri kita. Nah, itu nama-nama Allah Al-Qawi yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi. Kemudian Al-Matin gharada marratan wahidah. Hanya disebutkan dalam satu ayat innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Secara bahasa Az-Zajjaj mengatakan al-qawi Sama seperti ini juga disebutkan juga oleh Syekh Fadi, al Kawi kamilul quwwah. Beliau juga mengatakan al-kamilul qudrah. Ini Al Syekh. Ini Zajjad mengatakan al-kamilul qudrah. Sempurna kodratnya, kuasanya, ala syai' terhadap sesuatu. Al-Khattabi berpendapat Al-Qawi itu artinya Asamul tamul sama dengan Syekh artinya lafadznya aja redaksinya berbeda. Kalau Syekh menyebutkan Al-Kamilul Quwa, Kamilul Quwa, kalau Al-Khattabi menyatakan At-Tamul Tam al-quwah. Hmm, tam, sempurna sama maknanya. Nah, tapi dijelaskan lagi oleh uh, Al-Khattabi, At-tamul quwwah alladhi yaitu yang la yastauli alaihi al-ajzu. La yastauli alaihi al-ajzu. tidak dikuasai oleh kelemahan. Dalam keadaan bagaimanapun. Tidak dikuasai oleh kelemahan, ketidakmampuan dalam keadaan apapun. Nah, Kalau dalam surat Al-Anfal itu Allah menyebutkan kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa Allah bi dzunubihim innallaha qawiyyun shadidul iqab shadidul iqab yani maknanya kata Ibnu Katsir la yaghlibuhu ghalib tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dan tidak ada yang bisa lari dari Allah sampai kehilangan Sampai Allah nggak bisa menangkapnya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dan tidak ada yang bisa lari dari Allah. Itu mana al Kalau al-matin itu disebutkan oleh mereka maknanya al-matin itu syadidul quwah. Syadidul quwah, lebih hebat lagi kekuatan kekuatannya. Nah. Boleh dikatakan juga Al-Khattabi menyebutkannya asyadid al-qawi. Mananya bersama asyadidul qawi. alladhi la tanqati'u quwwatuhu yang tidak putus tidak berhenti kekuatannya asyadidul qawi alladhi la tanqati'u quwwatuhu yang tidak putus-putus kekuatannya wala yamassuhul lughub wala yamassuhu tidak disentuh oleh nah, apa lughub, kepayahan, kecapean, keletihan. Makanya disebutkan dalam pelajaran apa? Dalam akidah Allah menafikan beberapa sifat ya secara rinci Sekarang nah, juga secara mujmal atau nah, kalau secara rinci misalnya seperti itu la yamassuhu apa? Nam. La, la yamassuhu nam. Wama مسنا wama مسنا min lughub wama masana min lughub kami tidak disentuh apapun ya, dari logo tidak tersentuh oleh keletihan setelah menciptakan langit dan bumi dengan semua yang ada di isi di dalamnya Allah menyebutkan wama masana min logo tidak ada satupun yang kami tidak tidak disentuh oleh kepayahan keletihan kenapa dinafikan untuk mengisbatkan lawan dari logok ini tadi apa al kawi al-matin. Jadi ketika Allah menafikan satu sifat itu untuk mengisbatkan lawan dari sifat ini secara nah, sempurna lagi. Nah, misal lebih mudah. Nah, sifat la ya la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dinafikan apa? Kantuk dan tidur untuk mengisbatkan sifat hayat yang maha sempurna bagi Allah. Nah, ya, karena sinah dan naum ini saudaranya ti, saudaranya nah, saudaranya mati. Ya, nah, an-naum akul maut. Nah, Allah disentuh saja juga tidak. Kenapa? Karena hayahnya adalah hayah yang sempurna, maha sempurna nah, maha hidup selama-lamanya tidak pernah didahului dengan ketiadaan tidak dihinggapi oleh kelemahan, ngantuk dan sejenisnya dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Hidup abadi. Maha hidup selamanya. Nah, diterangkan oleh Al Imam Ghazali, al-quwwah tadullu 'ala al-qudrah at tamah Al-quwwah dari nama Allah al kawi itu menunjukkan kodrat yang sempurna. Nah, menunjukkan kodrat yang sempurna. Termasuk dengan dalam nama Allah tadi Al-Matin ya. Nah. nah. buahnya itu tadi. Ya, Al-Aziz man a'azzahullah. Orang yang aziz adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang kuat adalah orang yang dikuatkan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat tentang Umar bin Khattab pernah beliau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tapi ada juga yang tahu mendengar keluhan beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku ini lemah. ini maka kuatkanlah aku. Aku ini bakhil kikir, maka jadikanlah aku pemurah dermawan. Aku ini kasar, lembutkanlah aku. Ini di antara doa-doa beliau. Nah, nah sebagaimana al-izzah, fa innal izzata lillahi jami'an. Izzah itu milik Allah, carilah kepada Allah kepada Allah. Begitu pula kekuatan dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Nah, Nah, baik itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah, buahnya tadi tambahkan bisa, apa namanya dengan yang lain. Jelas dua Nah, faedah beriman kepada nama Allah ini tadi menguatkan penyandaran kita kepada Allah. Nah, menambah semangat untuk taat kepada Allah untuk mengharapkan kekuatan dari Allah dan menghilangkan suudzon kepada kepada Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama berikutnya insya Allah kita bahas Al-Wali Al-Maula. Al-Wali Al-Maula.